kemarin berbicara tentang uh, masalah jenggot ini lihyah ya. Eh, masalah jenggot itu memiliki ada 10 sifat yang dimakruhkan di antaranya yang pertama kita kemarin bicara adalah disemir dengan warna hitam. Bahkan Nabi sendiri melarang umatnya untuk menyemir sesuatu yang beruban pada rambut kita dengan warna hitam. Haram hukumnya ya. Ah, yang kedua kali ini adalah al-khidab bis sufrah wal humrah. Menyemir dengan warna kuning, sufrah itu. Wal humrah menyemir dengan warna merah. Henna dengan henna itu pacar itu pakai pacar dipacari. Itu kan bisa merah itu. Atau kuning. Ya dengan za'faran dan lain sebagainya wahwa jaizun talbisan lishaybi alal kufari fil ghazwi wal jihad menyemir dengan dua warna ini kuning atau merah itu boleh hukumnya jaiz tidak apa-apa tapi kalau hitam nahan nabi dilarang sama Rasulullah menyemir dengan warna kuning atau warna merah boleh talbisan untuk menutupi lishaib untuk menutupi jangan kelihatan lebih tua jangan kelihatan agak itu saja untuk menutupi uh, uban kita nah, disemir dengan warna kuning atau warna merah apalagi kita di hadapan orang kafir untuk berperang kepada mereka boleh min babil aula istilahnya kalau daripada uh, kita menghadapi orang kafir tujuannya adalah supaya mereka gentar menghadapi kaum muslimin boleh hatta disemir dengan warna hitam boleh boleh wa khaddabu hiram eh, wa harramu khidab sya'ri bisawat li rajulin wa lalil lil jihad. Kalau untuk jihad tak apa-apa, hatta disemir warna hitam. Karena untuk e, memerangi orang kufar, perang sama orang kafir tak apa-apa. Mengelabui. Mengelabui. Jadi supaya orang kafir gentar dia menghadapi kaum muslimin muda-muda, kuat-kuat, kokoh-kokoh, masih kuat memanggal atau menyandang pedang atau menyandang senjata, boleh. Ya. Kemudian fa'ilam yakun ala hadhihi niyah, jika memang dia niatnya bukan untuk uh, memerangi orang kafir atau berjihad, balita litashabbuh bi ahli din, akan tapi untuk menyerupai orang-orang ahli kitab. Ahli din di sini adalah ahli kitab minal yahud wan nasara. Fahuwa madmum, itu hukumnya tercela. Boleh. Ya, jangan menyamai orang-orang Yahudi apalagi dan orang-orang Nasrani, tidak boleh. Rasul paling tidak suka menyamai dengan mereka sangat keluar Rasulullah dari dari apa persamaan dengan mereka apa yang mereka lakukan Rasulullah lain dari mereka ya, oleh karenanya kata Imam Ghazali di sini kalau menyerupai orang-orang ahli kitab ahli din itu maksudnya orang-orang Nasara sama orang-orang Yahudi mazmum tercela Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sufrah khidwabul muslimin wal humrah khidwabul mu'minin semir kuning adalah semirnya orang muslimin adapun semir merah adalah semirnya orang mukmin itu bagus ya kalau orang-orang kufar biasanya kalau orang-orang nasara menyemirnya dengan warna putih ya, semua putih-putih Nah, orang-orang Yahudi semua warna ke, mendekati kepada warna hitam, coklat ke hitam-hitaman atau hitam sama sekali. Itu yang diharamkan. Wa kana yukhaddibuna bil yukhinna lil humrah wa bil khuluqi wal katmi sufrah. Dulu para sahabat Rasulullah menyemir rambutnya dengan henna. Henna itu pacar, pakai pacar. Pacar kitek itu pacar, tapi untuk untuk untuk rambut. Semir pakai pacar. Ya, agar supaya tampak merah warnanya wabil khulugi wal katmi lisufrah Nah, untuk menyemir dengan warna kuning mereka mengambil tumbuh-tumbuhan dari gunung al khuluq wal ambil tumbuh-tumbuhan dari gunung mereka tumbuk begitu kemudian mereka kasih air sedikit mereka kemudian udek diudek dicampur untuk wajar untuk disemir ke rambut mereka itu tampak kuning warnanya tapi setelah uban kalau sebelum uban tidak boleh Ya, kalau sebelum uban tidak boleh. Sebagaimana banyak anak muda-muda di sini itu biasanya kalau mereka menyemir rambutnya dengan segala warna kan, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang jambon, ada yang oranye, ada yang ini kayak pelangi gitu. Nah, itu menyamai dengan orang-orang fusak, ya, menyamai orang-orang fasik. Menyamai orang-orang fasik itu hukumnya haram, tidak boleh. Tidak diperkenankan dalam agama, dilarang itu. Wa khadzaba ba'dul ulama ibisawat li ajlil ghazwi. Sebagian ulama membolehkan untuk menyemir dengan warna hitam tujuannya adalah untuk perang dan itu boleh. Wa dzalika ba'sa bi idza sahhatin niyah wa lam yakun fihi hawan wa syahwah itu boleh kalau memang betul niatnya untuk perang, bukan niatnya untuk yang lain, untuk syahwat supaya dia dipandang muda, supaya dia maaf bisa kawin lagi, misalnya begitu. Nah, ini ya tidak boleh tidak boleh disemir dengan warna selain pada warna merah atau warna kuning setelah uban kalau sebelum uban tidak boleh kalau sebelum uban sama dengan menyamai orang-orang fusak orang-orang fasik atau orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi sebelum uban Asalit yang ketiga dari fasal khisol daripada eh, asyar khisol daripada lehya lima kriteria atau lima sifat yang dimakruhkan pada waktu kita menyemir jenggot kita Yang ketiga, athalith tabyiduha bil kibriti isti'jalan li idhari ulwi sinni tawassulan ila tawgiri wa qabuli syahadati wa tasdiqi bir riwayati an syuyukh wa tarafu'an an syababi wa idharan li kathratil ilmi dhannan bi anna kathratal ayami tu'tihi fadlan wa hayhata fala yazidu kibru sinni lil jahili illa jahlan فالعلم ثمرة العقل وهي غزيرة وهي غريزة ولا يؤثر الشيب فيها ومن كانت غريزته الحمق ومن كانت غريزته الحمق فطول المدة يؤكد حماقته وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب بالعلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله, ويسأله دونهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا والخير كله في الشباب ثم تلا قوله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا dikatakan tentang sepuluh sifatnya jenggot yang hukumnya makruh diantaranya tadi penyemiran yang kedua adalah disemir dengan warna putih atau disemir dengan belerang kibrit itu belerang disemir dengan belerang jadi sudah putih hitam rambutnya ya seperti antum yang hitam-hitam ini hitam ya disemir dengan belerang supaya tampak putih itu haram hukumnya sama sama dengan orang nyemir ya, orang yang rambutnya putih disemir hitam sama ini orang rambutnya hitam disemir putih tabidhan li kibrit ya disemir dengan warna putih dengan pakai belerang isti'jalan li idhari ulwi sinni tujuannya adalah supaya dia mendapatkan satu penghormatan kepada masyarakatnya bahwa dia punya umur sudah tua nah, boleh itu haram hukumnya ya tujuannya supaya itu wa tawasulan ila tawgiri wa qabuli syahadah tujuannya juga untuk supaya dia dihormati, disegani, diululukan, dibuji misalnya begitu. Kalau dia di dalam satu majelis misalnya dia tidak mungkin duduk di belakang, dia duduknya di depan karena dia orang tua. Tujuannya supaya itu wa qabuli syahadah. Nah, tujuannya adalah supaya persaksiannya diterima. dan nah, dia orang tua, banyak pengalamannya. Anggapnya begitu Watasdik biriwayah birriwayah anis supaya orang-orang mempercayai bahwa dia adalah seseorang yang di dalam periwayatannya dia pernah mengambil guru-gurunya karena dia orang tua mungkin menangi zamannya di Ponegoro misalnya begitu atau menangi zamannya orang-orang tua misalnya ya. Watarafu'an anis syabab supaya orang tidak menyangka bahwa dirinya adalah orang pemuda. Dia hilangkan masa mudanya itu. Dia buang masa mudanya. Dengan disemir pakai warna putih tadi, belerang wa idharan kasratil ilmi tujuannya supaya orang menampakkan supaya dia menampakkan kepada orang bahwa dia banyak ilmunya orang tua banyak pengalaman banyak ilmu anggapnya begitu dhannan bi anna kasratal ayyam tu'tihi fadlan dia punya persangkaan dia punya dugaan bahwa orang yang semakin tua itu semakin mempunyai keutamaan dia punya persangkaan dia punya dugaan bahwa orang itu semakin umurnya tua, semakin umurnya dia banyak, semakin dia bertambah harinya, bertambah tua, itu bertambah kemuliaan, bertambah keutamaan. Wahai hatta, bukan begitu kata Imam Ghazali. Jauh dari itu. Fala yazidu sinnu lil jahil illa jahlan. Orang tua kalau dalam keadaan bodoh, kalau memang dia sudah bodoh tambah tua, itu bukan orang memandang dia orang pinter, justru tambah bodoh dia. Fala yazidu fala yazidu kibrusinni lil jahil orang yang tua umurnya itu kalau dia tidak bertambah ilmunya karena kebodohannya illa jahalan orang malah menganggap dia bodoh fal ilmu samaratul agli ilmu itu adalah buahnya akal wahya gharizah dan itu adalah naluri tidak bisa ilmu itu mutlak kepada siapapun boleh diterima tidak bisa kepada orang tua tidak bisa kepada anak muda tidak kepada tidak bisa kepada anak laki tidak bisa kepada anak perempuan bukan hanya miliknya orang dewasa yang laki maupun orang dewasa yang perempuan yang laki yang tua perempuan yang tua tidak ilmu mutlak siapapun boleh punya ya makanya ghariza ilmu itu naluri yang dimiliki oleh seseorang yu'athiru athiru fiha. uban itu tidak mempengaruhi seseorang mempunyai prasangka bahwa orang ini kalau beruban alim lah shape tidak sama sekali uban shape itu uban shape itu tidak mempengaruhi sama sekali kepada kredibel seseorang tersebut apakah dia berilmu ataukah tidak tidak bisa justru kalau dia bodoh tambah bodoh dia kata Ghazali gitu Wamankan mangkan gharizatul humga jika memang sudah dia wataknya bodoh, pandir, fatulul mudah yuakidu hamagata. Justru dia bertambah tua, bukan bertambah pinter, tambah bodoh. Dia bodoh, memang sudah nalurinya bodoh. Dia bertambah umurnya, bukan bertambah pinter, tambah bodoh, karena dia tidak belajar. Tidak mau belajar dia. Wagad kana syuyukhu yugaddimuna syababa bil ilm. Dulu para sahabat yang tua itu mendahulukan atau mengedepankan anak muda, sahabat yang muda di dalam masalah ilmu. Fadhol, inti yang alim, inti yang muda, silakan di depan. Sebagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengedepankan atau memajukan Ibnu Abbas memajukan Ibnu Abbas mendahulukan Ibnu Abbas padahal Ibnu Abbas saat itu Abdullah bin Abbas saat itu umurnya masih lebih muda jauh daripada Sayyidina Umar bahkan saat wafat Rasulullah SAW umurnya Ibnu Abbas 13 tahun wafat Rasulullah umurnya 13 tahun itu pernah dapat doa dari Rasulullah Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil Ya Allah, pintarkan Ibnu Abbas ini di dalam agama dan ajarkan ajarkan ilmu takwil Quran sehingga seluruh para sahabat Rasulullah kalau bertanya tentang Quran tanya kepada Ibnu Abbas hingga Ibnu Abbas tahu kapan ini ayat turun di mana ayat ini turun dan saat kapan Rasulullah waktu ayat ini turun tahu dia ya itu karena zaki cerdas laudai katanya umurnya masih muda ala akabir sahabat Sayyidina Umar Ibnu Khattab mendahulukan Ibnu Abbas padahal Ibnu Abbas saat itu umurnya masih muda dibandingkan dengan pembesar-pembesar para sahabat banyak waktu itu pembesar-pembesar para sahabat yang kan masih banyak dan bahkan Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ilmu tidak bertanya kepada pembesar-pembesar para sahabat yang lain padahal Ibnu Abbas jauh lebih muda Wagala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata beliau Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Ma'atallahu azza wa jalla abdan ilman Allah tidak memberikan kepada seorang hamba ilmu kecuali dia muda. Kalau dia sudah tua, jarang Allah taala memberikan dia ilmu. Tapi kalau dia masih muda, Allah taala berikan dia ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya saat dia ilmu saat dia masih muda, dia giat untuk nuntut ilmu. Sehingga terukir ilmunya masih Ian. Masih semangat. Jadi kayak apa namanya seperti orang baterainya masih enom, baterainya masih kris Ya, belum lama. Nah, itu masih jalannya kencang itu Kalau kita punya mainan mobil-mobilan itu kasih baterai yang masih baru, itu jualannya masya Allah. Tapi kalau sudah lama sedikit jalannya sudah mulai Eh, pelan-pelan sudah, sudah suak batunya nah, <laughs> itu maka dikatakan oleh Ibn Abbas bahwa Allah tidak memberikan ilmu kepada hambanya kecuali dia muda wal khairu kulluhu fi syabab dan kebaikan semuanya milik pemuda sahabat Rasulullah itu 70% pemuda 70% pemuda sahabat Rasulullah Kemudian beliau membacakan ayat Allah Ta'ala yang berbunyi Galu sami'na fatan yadkuruhum yugalu lahu Ibrahim Mereka orang-orang Yahudi berkata kami mendengar ada seorang pemuda yang mencaci maki, mencela berhala-berhala ini, dia bernama Ibrahim, pemuda lihat pemuda. Yang berani dulu pemuda, peceli itu yang namanya berhala-berhalanya Azar, berhala-berhalanya Namrud, dijatuhkan oleh Ibrahim, digulingkan oleh Ibrahim, dihancurkan. Ibrahim, pemuda. Wa qauluhu ta'ala, ayat Allah Ta'ala yang lain mengatakan, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda." Mereka adalah pemuda tujuh orang. Ashabul Kahfi. Ada yang bilang enam orang, ada yang bilang tujuh orang. Tujuh orang Ashabul Kahfi pemuda ini mereka beriman kepada Tuhan mereka, yaitu Allah. Wazidnahum huda dan aku tambahkan kepada mereka para pemuda itu petunjuk-petunjuk. Aku tambahkan kepada mereka hikmah-hikmah Firman Allah Ta'ala wa atainahul hukma sabiyya. Allah Ta'ala berfirman, aku berikan kepada dia, Nabi Allah Isa alaihissalam. Punya ini, ini ayatnya. Wa atainahul hukma, aku berikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam al-hukma. Al-hukma ini al-hikam. Hikmah-hikmah semenjak dia masih bayi. Masih kecil. Nabi Allah Isa alaihissalam bayi sudah bisa bicara. Nabi Allah Isa alaihissalam itu ya jadi Allah Taala berikan semuanya kebaikan-kebaikan tadi kepada para pemuda yang memang betul-betul ingin menuntut ilmu kalau memang dia betul-betul berhasil dia berhasil dia kemudian disebutkan wakana Anasun radhiyallahu taala anhu yaqulu gubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan baydha. dikatakan oleh Sidna Anas Anas ibn Malik ini anaknya Ummu Sulaim anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dulu punya eh, apa namanya? Eh, seorang anak namanya Anas ini kemudian dituntun oleh ibunya dihadapkan kepada Rasulullah, dia bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza ibni. Ini saya punya anak ya Rasulullah. Saya ingin supaya anak ini berkhidmah kepadamu, mengabdi kepadamu, membantumu, kau ajari, jadikan khadammu." Kemudian diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh, dididik, dikasih makan, tinggal bersama dengan Rasulullah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sampai umurnya bahkan dapat doa dari Rasulullah, dia umurnya panjang. Kata Rasulullah, bakal kau punya umur nanti panjang, anakmu banyak, kau jadi orang kaya. Ya, ternyata umurnya 110 tahun. Ya, utuh giginya. Ya, utuh giginya ingatannya tidak pikun jalan tuh masih kenceng larinya bisa lari Anas bin Malik kemudian anaknya 100 100 anaknya ya. Allah sugih semuanya nah, dapat doa dari Rasulullah dia bilang saya berkhidmah kepada Rasulullah selama saya berkhidmah kepada Rasulullah tidak pernah saya dimarah sama Rasulullah selama saya berkhidmah kepada Rasulullah saya tidak pernah dimarah sama Rasulullah bahkan ditegur kenapa kau melakukan begini tidak pernah yang saya lakukan Rasulullah setuju berarti yang dilakukan oleh Anas bin Malik Rasulullah senang tidak pernah ditegur kenapa kau melakukan begini kenapa tidak melakukan yang lain tidak pernah ditegur begitu aja tidak pernah apalagi sampai dimarah ada Anas bin Malik Anas bin Malik ini meriwayatkan dia mengatakan bahwa Rasulullah wafat sedangkan di rambut kepala beliau dan di rambut jenggot beliau tidak lebih daripada 20 rambut uban rambut putih di kepala beliau sama di jenggotnya tidak lebih daripada 20 leh rambut ubannya rambut putihnya Fagi lalahu ya abah Hamzah fagat asanna maka dikatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik namanya abah Hamzah panggilannya kunyahnya abah Hamzah ya abah Hamzah fagat asanna apakah ia telah sudah berusia apakah Rasulullah umurnya sudah usianya sudah lanjut 63 mau mendekati mendekati beliau wafat. Jadi waktu beliau Rasulullah perubahan begitu. Fagala lam yashinhullahu bishayb. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencacatkan seseorang itu dengan ubannya. Tidak cacat, jangan dicabut uban itu. Jangan digunting, jangan dicabut, jangan diambil, biarkan. Uban itu bagus. Allah tidak membuat cacat hambanya dengan uban. Tidak. Tidak ep. Bukan satu hal yang kurang itu, bukan. Fagila ahwa syainun Apakah uban itu cacat memang? Apakah memang uban itu dianggap sama sebagian orang sebagai satu satu hal yang cacat? Fagala kullukum yakrahu. Dikatakan oleh Anas bin Malik, fagala kullukum yakrahu. Setiap dari kalian semuanya benci kepada uban. Siapa orang benci sama uban? Dia lihat ada rambut putihnya di atas, ambil gunting, ketok, tek. Nah, <laughs> tujuannya supaya dia tampak nom, tampak muda. Tidak perlu. Wa yugalu inna Yahya ibn Aktham waliyal gadha. Dikatakan pernah Yahya ibn Aktham dia pernah menjabat sebagai seorang hakim, gadha, gadhi. huwa ibnu ihda wa ishrin sana sedangkan umurnya masih 21 tahun. Bayangkan, jadi gadhi alim mufti umurnya 21 tahun fagala lahu rajulun fi majlisihi yuridu an yukhjilahu bi sighari sinnih kemudian ada seorang laki-laki yang di majelis itu di majelis kehakiman tadi itu ada seorang laki-laki yang ada di majelisnya Yahya ibn Aktham dia mengatakan kepada Yahya ibn Aktham tujuannya adalah ingin memperolok-olok memalukan yukjil mempermalukan Yahya ibn Aktham karena muda ibn Aktham ini karena dia muda dia masih kecil umurnya ingin dipermalukan biasanya anak muda begitu semua orang tua orang tua ingin mempermalukan anak muda Kemudian si orang tersebut mengatakan kepada Yahya ibn Aktan, "Kam sinnul gadhi ayyadahullah?" Dia bertanya, "Wahai Yahya, kira-kira yang pantas seorang hakim itu punya usia berapa?" Karena dia Yahya ibn Aktan ini umurnya masih muda. Ya, sekitar 20 tahun, 19 tahun. 21 tahun umurnya. Kemudian si orang laki-laki tadi bertanya, kira-kira yang pantas seorang gadi, seorang hakim itu yang pantas umur berapa dia menjabat sebagai seorang gadi? Nah, si orang laki-laki berkata. Kemudian fagala kata Yahya ibn Aktham, fagala mithlu sinni Attab bin Usaid hinna wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imarata, imarata Makkah wa gadaha fa afhamah. Maka dikatakan oleh Yahya ibn Aktham, ketahuilah umurnya seorang hakim yang pantas untuk menjabat sebagai dia hakim, sebagai galdi, sebagai kepala pemerintahan sebagaimana umurnya Attab ibn Usaid. Attab ibn Usaid ini sahabat Rasulullah. Sebagaimana seperti umurnya Attab ibn Usaid ketika diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala pemerintahan atau kepala kehakiman yang ada di kota Mekah dan dia sebagai gawi di kota Mekah Umurnya Atab ibn Usaid pada waktu itu umurnya 18 tahun diangkat oleh Rasulullah. Bahkan Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid sahabat Rasulullah, Usamah bin Zaid diangkat sebagai panglima perang, panglima. Panglima perang untuk memimpin para sahabat besarnya Rasulullah masih banyak. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Banyak sahabat-sahabat besar Rasulullah tapi yang diangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang memimpin pasukan-pasukan pembesar-pembesar para sahabat umurnya berapa? 17 tahun umurnya sweet 17 umurnya 17 tahun muda ting ting joko ting ting mimpin panglima perang Atab ibn Uzaid diangkat oleh Rasulullah umurnya 18 tahun maka kata Yahya ibn Aktham yang pantas menjabat sebagai hakim dan kepala pemerintahan seperti Attab ibn Usaid sewaktu umurnya muda diangkat oleh Rasulullah sebagai kepala pemerintahan. Faafhama membungkam laki-laki tadi tidak bisa bicara apa-apa. Oh, emang betul? Ya, ya tidak tidak tidak lihat umur di sini. Kemudian waruya an Malik rahimahullahu annahu gal. Garatu fi ba'dil kutubi la taghurrannukumul liha' Dikatakan oleh diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah dia berkata Qara'tu fi ba'dil kutubi aku membaca di sebagian kitab-kitab mengatakan la taghurrannakumul liha jangan sampai jenggotmu itu membuat atau menipu dayamu membuat engkau tertipu jangan jangan terus peh punya jenggot oh, saya punya jenggot alim lah belum tentu kenapa fa innatis lahu lihya karena kambing domba itu juga punya jenggot. Jadi lata gurana kumuliha peh punya jenggot dipegang-pegang tunjukkan orang loh jenggot saya, jenggot saya. Fa inatis lahu Jenggotnya jenggotnya kambing lebih panjang. Kambing juga punya jenggot. Wagala Abu Umar, wagala Abu Amr ibn al-Ala. Amr Abu Amr ibn al-Ala berkata, idara aitar rajula tawilal ghamah, Kata Amr ibn Ala mengatakan, jika engkau melihat ada seorang laki-laki yang tinggi badannya, badannya tinggi, gagah begitu, sahir alhama tapi kecil kepalanya. Jadi tinggi badannya, kepalanya kecil. boleh lehya, lehyahnya lebar atau lebat. Fagdi alihi bil Homuk Maka hakimilah, fonislah bahwa orang ini bodoh. Bukan orang pinter badannya tinggi, kepalanya kecil, jenggotnya di mana-mana. Ketahuilah bahwa orang ini adalah bodoh, tidak pinter. Ya, artinya orang tidak tidak dilihat dari besarnya badan, enggak. Tapi dilihat bagaimana dia di dalam menetapi ilmu dan akhlak dengan ilmunya. Kemudian walau karena Umayyah bin Abdi Syams, meskipun yang punya jenggot ini atau yang punya badan setinggi ini adalah Umayyah bin Abdi Syams Umayyah bin Abdul Syams itu seorang kafir besar Badannya besar jenggotnya berlebat kepalanya kecil itu Umayyah bin Abdul Syams goblok bahlul itu itu dulu bekas majikannya Bilal dia bekas majikannya Bilal Wagala Ayub as sakhtiani berkata Ayub as sakhtiani berkata adraktu syekh nasana thamanina sanah yatba'ul ghulama yata'allam minhu Enggak. Dikatakan oleh Abu Ayub, Ayub as sakhtiani berkata, aku pernah menemui seorang tua, laki-laki tua, umurnya 80 tahun, mengikuti anak kecil dan belajar dengan anak kecil. Mengikuti, ngekor sama anak kecil, belajar sama anak kecil. Ya. Dulu padahal di zaman di zaman uh, eh, Al Habib Ali bin Muhammad pernah ada satu orang tua umurnya 88 tahun. Membaca Quran alif saja tidak bisa. Ini apa tidak tahu ditanya ini apa ini hurufnya tidak tahu ya Habib ini apa tidak tahu ini apa ini tidak tahu fathah tidak tahu kasroh tidak tahu domah tidak tahu diajari begini diajari begitu tidak ngerti maka dia bilang sama Habib Ali ya Habib Ali saya kepingin saya supaya jadi kepingin orang pinter saya kepingin jadi orang yang alim saya kepingin umurmu berapa ya Ami umur saya 88 tahun dari mana caranya ya Habib Ali bilang ya Allah bagaimana ini orang umur 88 tahun mau diajari dia sudah tua mau tidak diajari tapi dia punya semangat masih an ya seribu satu orang tua punya semangat kayak dia dituntun sama Habib Adi dimasukkan ke dalam rumahnya diajari sama Habib Adi Al-Quran didoakan diajari didoakan diajari didoakan diajari hingga sampai orang tua tadi mengatakan pegang kepala saya wahai Habib Ali mudah-mudahan dengan kau memegang dan mendoakan kepala saya setelah kau mengajarinya insya Allah saya jadi orang alim dikatakan oleh Al Habib Ali tidak lebih dari tiga hari orang ini karena semangat belajarnya dia dan karena doanya dia juga setelah tiga hari dia menjadi orang alim besar bisa menafsirkan Al-Quran bukan lagi bisa membaca Quran dibuka sama Allah Ta'ala karena semangatnya dia jadi semangat tidak merubah dia tidak tidak menutup tidak menutup kemungkinan seorang yang semangat harus muda orang tua bisa semangat selama dia mau ya Kemudian <clears throat> wagala Ali bin Husain. Berkata Sayyidina Ali bin Husain ini as-sajjad sebutannya. Tukang apa ahli sujud. sembahyang setiap harinya wiridnya seribu rakaat. Ada Sayyidina Ali bin Husain. Beliau mengatakan man sabaga ilahil ilmu gablak fahuwa imamuka. Barang siapa yang ilmunya mendahului umurnya bahwa itu adalah imammu. Antum tanya saja, berapa umurnya? umurnya 15 tahun tapi ilmunya seperti orang umur 80 tahun barang siapa yang ilmunya mendahului umurnya fahuwa kah? ini adalah imammu ini adalah pemimpinmu wa ingkana asghara sinan minka meskipun umurnya lebih muda dari kau lebih kecil umurnya lebih muda wa qila li abi amr ibn al ala sunu minasy syekh an yata'allama minas saghir ada seseorang bertanya kepada Abi Amr ibn al-Ala, apakah baik, apakah bagus orang yang tua belajar kepada anak kecil, apakah baik itu? Orang tua kok belajar sama anak kecil? Faqala, maka berkata Abi Amr ibn al-Ala berkata, ingkanal jahlu yagbahu bihi fata'alumu yahsun." Jika memang di dalam usia tua dia bodoh itu jelek, orang jelek bodoh itu jelek Meski kalau di dalam usia tua dia bodoh itu jelek, maka lebih baik dia belajar. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Wa Yahya ibn Mu'in di Ahmad ibn hanbal Berkata Yahya ibn Mu'in, Yahya ibn Mu'in ini sahabatnya, sahabatnya Ahmad ibn Hambal. Berkata Yahya ibn Mu'in berkata li Ahmad ibn Hambal, berkata kepada Ahmad ibn Hambal, wa qad ra'ahu yamshi khalfa baghlah Syafi'i. Wa ra'ahu yamshi khalfa baghlati Syafi'i Ya Aba Abdullah, tarakta haditha Sufyan bi'uluwihi wa tamshi khalfa bagla hadha hadzal fata wa tasma'u minhu faqala lahu Ahmad, "Law arafta lakunta tamshi minal janibil akhar inna ilma Sufyana in fatani bi'uluwin adraktuhu binuzulin wa inna agla hadha syab in fatani lam udrikhu bi'uluwi bi'uluwin wala nuzulin." Dikatakan oleh Yahya ibn Mu'in dia berkata kepada Imam Ahmad ibn Hambal yang punya madhab Hambali itu Ahmad ibn Hambal dia berkata ketika itu Yahya ibn Mu'in melihat Imam Ahmad ibn Hambal berjalan di belakang keledainya Imam Syafi'i berjalan di belakang keledainya Imam Syafi'i jadi keledainya Imam Syafi'i berjalan di depan Ahmad ibn Hambal berjalan di belakangnya Kemudian Yahya ibn Mu'in yang melihat mengatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, "Ya Aba Abdullah, Wahai Aba Abdullah, kenapa kau tinggalkan pengajiannya Sofian? Kenapa kau tinggalkan pengajiannya Sofian? Padahal Sofian ini orang tua dan dia alim. Bi'uluhi, dia orang alim, dia orang bangsawan. Dia orang alim, dia orang terhormat. Orang tua. Wa tamshi khalfa baghlad hadal fata. Bahkan kau sekarang aku lihat berjalan di belakang keledainya pemuda ini sambil nunjuk Imam Syafi'i Bahkan kau sekarang saya lihat berjalan di, di belakang keledainya si pemuda ini dan kau mendengarkan nasihat-nasihatnya pemuda tersebut, maka berkata Imam Ahmad kepada pemuda Yahya bin Mu'in tadi mengatakan, ketahuilah kalau kau tahu siapa pemuda ini sebenarnya, maka engkau akan berjalan juga di sisi yang lain. Kalau saya berjalan di sisi kanan, kalau kau tahu siapa pemuda yang aku berjalan di belakangnya ini, di belakang keledainya kau akan memilih berjalan di sisi yang lain kepingin berombongan dengan Imam Syafi'i ketahuilah ilmunya Sufyan kalau tidak aku dapatkan hari ini insya Allah bisa aku dapatkan besok kalau aku tidak mendapat ilmunya Sufyan hari ini insya Allah aku bisa dapatkan ilmunya Sofyan besok atau lusa tapi kalau akalnya pemuda ini, artinya ilmunya pemuda tersebut, wa ina agla hadasyab, kalau ilmunya pemuda tersebut yaitu Imam Syafi'i, kalau saya luput di hari ini, maka insya Allah besok saya tidak dapatkan ilmunya di hari ini. Karena alim, lebih alim Imam Syafi'i. Dibandingkan dengan pemuda Sofyan itu waktu. Ada namanya Sofyan. Ya. Rabi' yang keempat, natfu bayadhiha istingkafan minasyaib menyabut uban nyabut uban ya istingkafan minasyib tidak boleh ini karena tujuannya adalah dia benci kepada pemuda, kepada uban sehingga dia cabut ubannya wagat wanaha alaihi salam annat fi syib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mencabut um, uban dilarang sama baik dengan cara apapun tidak boleh wa qala huwa nurul mukmin Rasul mengatakan bahwa uban ini adalah cahayanya orang mukmin. Jadi jangan diambil. Biarkan. Wahwa fi ma'nal khidhabi bisawad, yaitu semakna dengan dia menyemir dengan warna hitam, semakna. Wa illatul karahiyah masabaga wa syaib nurullah taala wa raghbah anhu raghbah anin nur. Bahkan ada illah, ada alasan mengata, mengapa dikatakan mencabut uban itu hukumnya makruh, ada alasan tersendiri. Sedangkan uban itu yang ada di rambut kepala kita atau yang ada di jenggot kita adalah cahaya adalah cahayanya Allah taala yang diberikan kepada hambanya. Uban itu adalah cahayanya Allah taala yang diberikan kepada hambanya sedangkan membenci kepada uban sama dengan dia membenci cahaya Allah taala. Waraghbah anhu raghbah anin nur. Yang benci kepada ubannya sama dengan dia membenci kepada cahayanya Allah taala yang diberikan kepadanya. Al-khamis yang kelima, natfuha atau natfu ba'dhiha bihukmil abath wal haus. Dikatakan bahwa mencabut uban atau mencabut sebagian daripada rambut ubannya tujuannya adalah untuk main-main saja. Ada ada iseng. Abath itu iseng ya. Daripada saya tidak ada kerjaan lebih baik nyabuti uban saja. Iseng. Abath au haus. Haus itu adalah dungu Karena bodoh dia akhirnya nyabuti uban wa makruhun wa masyuhun lil khilgah wa natful fatikaini bid'ah wa huma janibal amfagah itu adalah perbuatan yang memburukkan rupanya dia orang kalau nyabuti uban buruk rupanya juga begitu mencabut al fatikain al fatikain adalah wahuma janibal amfagah janibal amfagah amfagah itu adalah rambut di bawah bibir ini amfagah ada e, rambut di sebelah kanan dan di sebelah kirinya amfagah ini rambut jambang katanya orang Jawa di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ini dicabut itu juga hukumnya tidak boleh jangan dicabut biarkan biarkan panjang kalau sudah terlalu panjang baru digunting tidak apa-apa tapi biarkan begitu jangan diambil jangan dicabut syahida inda Umar bin Abdul Aziz rajulun kana yantifu fatikaihi faradda syahadatah dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah Rasulullah yang keenam khalifah khulafah rasulullah yang keenam ada seorang laki-laki yang diangkat sumpahnya oleh pemerintah pada zaman Umar bin Abdul Aziz diangkat sumpahnya sementara laki-laki tadi itu pernah mencabut rambut jambangnya di bawah bibir ini pernah mencabuti rambut jambangnya faradda syahadatah kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menolak kesaksiannya lah tidak bisa ini orang tidak bisa dibuat saksi kenapa wahai Umar karena pernah saya lihat bahwa dia mencabut rambut jambangnya tidak boleh ya Kemudian waradda Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ibnu Abi Laila gadil Madinah syahadatan mangkana yantifu lihyatah bahkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Abi dan Ibnu Abi Laila gadil Madinah gadil Madinah namanya Ibnu Abi Laila menolak persaksian pemuda yang pernah mencabut jenggotnya mencabuti jenggotnya tidak boleh ini orang tidak beres nih tidak boleh dibuat saksi ini ya Wa amma natfuha fi awalin nabat tushbiha bil marad. Faminal mungkaratil kibar. Dikatakan bahwa kalau dicabut jenggot tersebut dari awal pertumbuhannya, tumbuh dicabut, tumbuh dicabut, tumbuh dicabut, itu adalah menyamai dengan hukum amrod. Hukum amrod itu apa? Amrod itu adalah anak muda laki, anak muda yang sudah saatnya untuk tumbuh jenggot tapi tidak tumbuh jenggot yang sudah saatnya tumbuh kumis tapi tidak tumbuh kumis itu namanya amrad Imam Nawawi mengatakan al amrad anak pemuda laki amrad itu lebih bahaya daripada perempuan makanya Imam Nawawi waktu dia ambil air wudhu saat itu ada anak amrad amrad itu anak muda tadi yang tidak ada kumisnya padahal sudah tumbuh kumis tapi belum tumbuh tapi tidak ada kumisnya waktu dihampiri disamperi oleh anak amrad pemuda amrad dan kemudian pemuda tadi akan bersalaman kepada Imam Nawawi Imam Nawawi mengatakan al-afu saya tidak bisa bertemu dengan anda syarat Imam Nawawi sambil dia mengatakan bahwa al-amrat ini jauh lebih berbahaya daripada perempuan kenapa? kalau orang laki melihat perempuan mungkin bisa zina karena bukan apa-apanya bisa zina tapi kalau kepada laki sama laki bisa homo ini homosek itu lebih bahaya nah, sehingga Anak pemuda itu kalau yang sudah usianya sudah waktu sudah mau oh, menjelang oh, jangan dikerok jenggotnya, biarkan. Jangan dikerok kumisnya, jangan dikerok jenggotnya, biarkan sampai dia tumbuh, biar kelihatan ini. Nah, pertanyaan, kalau sudah tua Ustaz, tidak tumbuh jenggotnya, tidak tumbuh kumisnya, nah itu bukan amrod namanya. Amrod kadaluarsa. Namanya fat Dalam bahasa Arab namanya fat fat itu adalah sudah tua umurnya, tapi belum keluar kumisnya, belum keluar jenggotnya. Itu namanya fat dalam bahasa Arab. Nah, sehingga dikatakan kalau di awal pertumbuhannya sudah dicabut, maka disamakan dengan hukum amrod dan itu termasuk kemungkaran yang besar. Boleh, biarkan tumbuh. Ya, biarkan tumbuh. Fa innal lihya zinatur rijal. Karena jenggot itu adalah hiasannya laki-laki. Biarkan. Fa innalillahi subhanahu wa ta'ala malaikatan Yuksimuna walladhi zainubni adama billiha karena sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang mana mereka para malaikat itu pernah bersumpah mengatakan apa? demi walladhi zayyanabna walladhi zayyanab zayyana bani adama biliha demi zat yang demi zat yang memperindah anak manusia dengan jenggotnya demi zat itu Allah demi zat yang membuat indah anak manusia dengan jenggotnya dengan lehyahnya, dengan jenggotnya wahwa min tamamil khalqi dan itu adalah termasuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laki dikasih jenggot supaya ada perbedaan sama perempuan. Kalau perempuan tidak ada jenggotnya, laki ada jenggotnya. Wabiha yatamayyazur rijalu anin nisa ini supaya laki-laki beda sama perempuan perempuan tidak ada jenggotnya tidak ada kumisnya laki-laki ada kumisnya ada jenggotnya wagila fi gharibit ta'wil di dalam satu gharibit ta'wil satu ta'wil penafsiran yang asing yang jarang kita dengar al-lihyah hiyal muradu bigaulihi ta'ala jenggot itu adalah sebagaimana apa yang diinginkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yazidu fil khalgi ma yasha sesungguhnya Allah taala menambahkan Sesungguhnya Allah Ta'ala menambahkan di dalam ciptaannya apa yang dikehendaki. Maksudnya apa? Jenggot ini. Sudah dibuat sama Allah Ta'ala raut wajah kita yang bagus, yang sempurna. Ditambah sama Allah Ta'ala kesempurnaan ciptaannya, laki-laki dikasih jenggot. Coba kalau perempuan dikasih jenggot. Tidak cantik dia. Laki dikasih jenggot, nah, kelihatan dia laki-lakiannya. Izur rijal bil liha. Ya, kesejatian seorang laki-laki itu dengan lehyahnya dulu ada makalah hadramut ada ada makalah hadramut tapi ini orang yang suka membuat-buat makalah hadramut memberikan makalah hadramut itu memberikan satu pemahaman setengah daripada ilmu ini untuk untuk mencerca atau untuk menyek, untuk menyela atau untuk e, memberikan satu peringatan kepada orang yang suka membuat-buat dirinya seperti orang tua, tidak boleh. Mengatakan bahwa man la fulus adhalmus orang yang tidak punya duit tidak punya uang pakailah ya dia supaya orang bisa santun sama dia supaya sayang sama dia cinta sama dia kasih sama dia ini santuni orang sedangkan dia orang tidak punya fulus tidak punya uang adhalmus kerok saja jenggotnya artinya orang dia mau tidak pernah ada jenggot atau tidak punya jenggot tapi dia pasang jenggot palsu Nah, copot saja jenggot yang seperti ini ya pasang jenggot yang asli yang tujuannya adalah sunnah Nabi Muhammad bukan untuk kebanggaan tapi pegang sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Maka dikatakan kalau ashabul ahnaf ibn Qais waditna an nashtariya lil ahnaf lihyah walau bi ishrina alfan berkata sahabat-sahabatnya ahnaf ibn Qais sahabat-sahabatnya anak ahnaf ibn Qais berkata saya, kami ingin untuk membeli jenggotnya Ahnaf walau sehelai seharga 20 ribu walaupun harganya 20 ribu satu helai akan saya beli akan saya tempel kendi saya punya dagu saya kata teman-temannya Ahnaf ibn Ghis karena jenggotnya Ahnaf ibn Ghis mungkin bagus rapi dia rapikan seperti itu waqala Syurah al berkata Syurah al-Ghadhi dikatakan waditu anna ya walau bi asyrati alaf. Dia mengatakan bahwa Syurah al ghazi mengatakan saya ingin menjual lehyah saya. Saya ingin menjual jenggot saya sehelai walau dengan harga sepuluh ribu di pasar. Karena orang saat itu pemuda-pemudanya dia ada yang pakai lehyah. Dia kepingin menyumbangkan satu helai lehyahnya dengan harga sepuluh ribu agar ditempelkan ke dagunya anak muda-muda saat itu dulu. Ya, ya, karena apa namanya menginginkan agar supaya mereka mengikuti sunnah Rasulullah dengan pasang jenggot merapihkan jenggotnya, merapihkan kumisnya dan merapihkan tubuhnya, membersihkan tubuhnya serapi-rapinya dan sebaik-baiknya. Sehingga yang demikian inilah yang dikehendaki di dalam Islam, kebersihan dan penampilan yang baik, penampilan yang rapi, penampilan yang tertib, menjaga daripada kehormatan diri masih di dalam koridor atau di garis syariat Islam yang dibenarkan ya insyaallah dengan demikian mudah-mudahan kita menambah ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala disempurnakan kehidupan kita oleh Allah taala dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan dari segala hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia kita ma'asihah wal afiyah dilimpahkan rezeki oleh Allah Ta'ala dengan keberkahannya dan diakhiri usia